Kita masih berada di bab tentang Babu wujub wujubi ta'ati walatil amri fi ghairi maksiyah Bab wajib mentaati pemerintah Mentaati penguasa Dalam perkara yang bukan maksiat Kalau kita membaca kitab-kitab akidah Semuanya selalu menyertakan bab ini Taat kepada pemerintah Kepada penguasa Dalam perkara selain maksiat Kenapa? Karena ketika terjadi pemberontakan Pencabutan bayat Pencabutan mandat Yang terjadi itu adalah kekacauan kalau pemerintah marah yang terjadi adalah kekacauan, kacau. Pembunuhan, pertumpahan darah, pemerkosaan, perampokan dan berbagai macam hal. Dan Islam memberantas hal itu. Jangan sampai orang-orang menjadi korban gara-gara adanya pemberontakan. Yang lalu telah dibawakan banyak hadis tentang mendengar dan mentaati baik dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, ketika kita senang, ketika enggak senang, ketika mereka monopoli tetap kita taat dengan dua syarat Syaratnya bukan maksiat, yang kedua kita mampu. Kalau nggak mampu nggak ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan maksiat dan kita mampu. Taat. Walaupun penguasa itu sudah kafir, kafir sekalipun, seandainya pun mau memberontak, maka harus ada syarat lagi. Syaratnya adalah al-istita'ah mampu. Jangan sampai tujuannya menghilangkan kemungkaran justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Dan Islam melarang hal itu. Tujuannya kan menghilangkan mungkar. Ternyata justru menimbulkan mungkar lebih besar. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, cukup panjang hadisnya. Qala Al-Imam Nawawi rahimahullah taala وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما berkata Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridhai keduanya annahu qala beliau berkata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarin kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar kepergian ya. Fanazalna manzilan. Lalu kami turun di suatu tempat. Singgah di suatu tempat. Faminna man yuslihu khiba'ahu. Di antara kami ada yang memperbaiki kemahnya. Memperbaiki kemah ya. Wa minna man yantazil. Di antara kami ada yang lomba manah. Jadi mereka memanfaatkan waktu untuk manah ya, memanah. Lomba memanah. Wa minna man huwa fi jasharihi. Di antara kami ada yang masih berada di kendaraannya. Idnata munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata jami'ah. Tiba-tiba seorang penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru As-salatu jami'ah. Ayo, kita kumpul untuk sholat. Kita kumpul untuk sholat. Wallahu alam ya, apakah ini belum disyariatkan adhan Karena setelah disyariatkan adhan tidak ada lagi as-salatu jami'ah. Yang ada adalah adhan untuk manggil orang sholat. Fajtama'na ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Lalu kami pun berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi an yatulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali sudah menjadi kewajibannya untuk menjelaskan kepada umatnya segala kebaikan yang telah diketahuinya untuk mereka. Jadi Nabi itu semuanya menjelaskan kepada umatnya semua kebaikan yang diketahuinya, dijelaskan kepada mereka. Wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu minhum dan memperingatkan mereka dari keburukan yang telah diketahuinya kepada mereka. Ini tugasnya Nabi ya, tugasnya Nabi dan Rasul menjelaskan semua kebaikan yang diketahui dan menjelaskan semua keburukan yang diketahui kepada umatnya agar mereka mengerjakan kebaikan dan mereka meninggalkan keburukan. Termasuk Nabi Muhammad SAW, semua kebaikan telah beliau jelaskan, semua keburukan telah beliau jelaskan. Islam sudah sempurna, nggak perlu ada tambahan. Yang dulu Nabi dan Khulafa Rasidun tidak pernah melaksanakan, kita jangan melaksanakan. Berarti tidak baik. Yang Nabi dan Khulafa Rasidun melaksanakan, memerintahkan kita untuk melaksanakan, kita laksanakan berarti baik. Ya. Jadi amalan-amalan yang tidak pernah mereka laksanakan, maka kita nggak perlu melaksanakan. Karena kalau memang itu baik, Rasulullah menerangkan atau tidak? Rasulullah menerangkan. Itu kaidah penting ya. Dan kaidah ini disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika beliau berdialog dengan Ibnu Abi Duat, salah seorang tokoh sesat yang tidak didoakan kebaikan karena kesesatannya dan perusahaannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abi Duat yang dengan sebab dialah Imam Ahmad dipenjara dan tidak taubat sampai matinya Ibnu Abi Duat yang dia mengajak orang-orang untuk mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Imam Ahmad di penjara, dikeluarkan dari penjara dalam keadaan tangan terbelenggu, di penjara nggak ada air untuk wudhu. Subhanallah, Imam Ahmad ya, sabar. Udah masa penjara, nggak ada istilah dihukum berapa tahun nggak ada, pokoknya masuk aja. Kalau ingat ya keluar, kalau nggak ingat ya mati di sana. Saat itu penguasanya ingat, oh ada orang tua di penjara ya ada orang tua di penjara. Lalu dia suruh manggil, dipanggil orang tua itu. Imam Ahmad memberikan salam, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Tidak dijawab. Imam Ahmad memberi sehat. kenapa enggak kamu jawab? Kan Allah memerintahkan jawab salam. Rasulullah memerintahkan jawab salam. Baru dijawab, Waalaikumsalam. Segitu aja. Kemudian ditanya Imam Ahmad tentang masalah Quran makhluk itu apa kamu sudah berapa pendapat? Kamu berapa pendapat? Apa tetap dengan pendapatmu? Imam Ahmad bilang, jangan tanya dulu. Saya ini lagi di belenggu, Di penjara nggak ada air, saya nggak bisa wudhu kalau sholat. Tolong ini belenggunya dilepas dulu. Ambilkan saya air untuk wudhu. Saya mau wudhu, saya mau sholat dulu. Ya sudah, lalu dilepas belenggunya. Beliau wudhu, beliau sholat. Kemudian setelah itu Beliau ditanya, bagaimana kamu berubah atau tetap? Atau ya, lalu terjadilah dialog di sana antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat ya, dihajarkan di sana. Imam Ahmad menanyakan kepada Ibnu Abi Duat, kamu mengajak manusia untuk mengatakan Quran makhluk. Apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya apa? Tidak pernah. Apakah pernah dilakukan oleh Abu Bakar? Tidak pernah. Apakah pernah dilakukan oleh Umar? Tidak pernah. Apakah pernah dilakukan oleh Utsman? Tidak pernah. Apakah pernah dilakukan oleh Ali? Tidak pernah. Nah, kalau Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak pernah, kenapa kamu melakukan? Maka berarti di sini hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu tahu dan mereka tidak tahu. Iya kan? Ibnu Abi Du'ad tahu kalau Quran makhluk, Rasulullah Abu Bakar Umar Rasulullah tidak tahu. Ali tidak tahu, semuanya tidak tahu. Ini kemungkinan pertama. Kalau ini pendapatmu, maka ya Luka Ibnu Luka. Maka berarti kamu adalah orang tolol lagi bodoh. Masa Rasulullah dan Khulafa Rasidun tidak tahu, kamu tahu. Ataukah mereka tahu namun mereka diam? Kalau memang mereka tahu dan mereka diam, maka cukup bagi kita niru mereka untuk diam, nggak ngomong. Iya kan? Sampai akhirnya dipatahkan waktu itu hujahnya Ibnu Abi Duat. Jadi maksudnya di sini ikhwan fillah rahimakumullah, semua kebaikan telah dijelaskan oleh Rasul, semua keburukan telah dijelaskan oleh Rasul supaya kita selamat. Ibadah-ibadah bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat, kita jangan melakukan. Kalau ada orang melakukan bid'ah, kita tanya aja, apakah pernah dilakukan Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau jawabannya nggak pernah, ya sudah. Apakah kamu tahu bahwa ini baik? Sementara Rasulullah dan ulama itu nggak tahu. Kalau dibilang iya, kita tahu ini baik. Rasulullah dan ulama itu nggak tahu bahwa ini baik. Maka kita jawab, ya luka, ibnu luka. Kamu adalah orang yang tolol dan bodoh. Lalu dia bilang, enggak, Rasulullah dan khulafa Rasidun tahu, cuma enggak mengamalkan. Maka jawabannya lah kita niru mereka, kita enggak usah ngamalkan. Gitu aja. Selamat. Jadi semua kebaikan telah beliau jelaskan dan semua keburukan telah beliau jelaskan. Wa inna maksudnya di sini Rasulullah hendak menjelaskan perkara penting wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha dan sesungguhnya umatmu ini dijadikan kebaikannya ada pada masa pertama jadi masa-masa nabi dulu itu adalah masa-masa baik afiyah ya afiyah itu selamat sejahtera yang mana dikenal dengan Al-Qurun Al-Thalatha Al-Mufaddalah Tiga generasi pertama dari umat Islam Yaitu generasi Nabi dan para sahabat Kemudian tabi'un dan tabi'ut tabi'in Wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha Dan yang terakhir dari umat ini akan ditimpa bala Dan perkara-perkara yang kamu akan mengingkarinya Jadi setelah lewat masa-masa yang afdol terjadi bala ya musibah silih berganti dan perkara-perkara yang kamu mengingkarinya. Di antaranya adalah tentang munculnya penguasa-penguasa yang zalim. Wa taji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'dha dan datanglah fitnah-fitnah. Maksudnya fitnah di sini adalah kerusakan, kehancuran, pertikaian, peperangan. Pokoknya fitnah itu segala yang tidak menyenangkan. Fitnah ya. Yang mana yuraqiqu ba'daha ba'dha, yang mana fitnah itu yang datang setelahnya lebih dahsyat daripada yang datang sebelumnya. Sehingga fitnah pertama dengan fitnah kedua besar yang mana? Besar yang kedua, sehingga seakan-akan yang pertama itu adalah kecil. Lalu datang yang ketiga lebih besar lagi, seakan-akan yang pertama dan kedua itu adalah kecil. Lalu datang fitnah yang keempat, yang lebih besar lagi, seakan-akan yang pertama, kedua dan ketiga itu kecil. Tetap datang seperti itu fitnah wa tafi'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati datanglah fitnah lalu seorang mukmin mengatakan inilah kebinasaanku jadi orang mukmin akan mengatakan inilah kebinasaanku kenapa karena fitnah ya sulit terancam iman kita terancam akidah kita terancam akidah terancam iman Tumma tangkasif Kemudian ternyata tersingkap fitnah itu Fitnahnya lewat Watajiul taji'ul fitnatu fayakulum min hadhihi hadihi Lalu datang lagi fitnah, kerusakan, kehancuran, kebingungan, pertikaian, penyimpangan. Sehingga orang mukmin berkata, inilah, inilah, inilah kehancuranku, inilah kehancuranku. Terus seperti itu. Zaman fitnah ya. Sekarang ini saja kalau kita mikir untuk mau mengajak kembali kepada Islam yang benar, sekarang zaman fitnah atau tidak? Zaman fitnah luar biasa, fitnah sekarang ini dari tidak ditegakkannya syariat, kemudian juga kemaksiatan, kemaksiatan, terus penyimpangan ini banyak sekali. Yang mana iman kita ini terancam, akidah kita terancam. Semakin lama iman bukan semakin kuat, semakin lama semakin turun terus. Kecuali kalau kita berada di lingkungan yang steril, di pondok pesantren ya, ya aman. Tapi kalau kita kumpul masyarakat terus seperti fitnah terus. Bahkan orang yang baik pun disalahkan. Di kantor kalau antum baik, antum jujur, nggak mau korupsi, dicari kesalahannya. Bagaimana supaya dijatuhkan? Kenapa? Karena sudah rusak semuanya. Orang yang jahat tidak akan suka dengan orang yang baik. Sebagaimana orang yang baik tidak akan suka dengan orang yang jahat. Itu sunnatullah. Pertentangan antara hak dan batil itu sampai hari kiamat jalan terus. As-sirat bainal haqqi wal batil qa'imun ila yaumil qiyamah faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga hendaklah dia berlaku ketika datang kematian kepadanya dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia melakukan kepada manusia apa yang dia ingin diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita ingin selamat dari neraka dan masuk surga, hendaklah ketika mati dalam keadaan iman. Iman Allah hari akhir dan tentu yang lain-lainnya ya. Dan hendaklah kita berbuat kepada manusia dengan perbuatan yang kita ingin manusia berbuat seperti itu. Artinya adil dan tidak dolim. Kita akan ingin adil dan kita tidak ingin dolim. Demikian pula kita adil kepada manusia dan kita tidak dolim. Waman baya'a imaman fa'a'tahu safqata yadihi wa tamrata qalbihi. Barang siapa yang telah membaiat pemimpin, dia telah berikan tangannya dan buah hatinya. Fal yuti'hu maka hendaklah dia taat kepadanya semampunya. Fa in jaa'a akhar yunazi'uhu. Apabila datang yang lain yang hendak mencabut kepemimpinan pemimpin tersebut, yang hendak memberontaknya, fadribu unuqal akhar, maka penggalah leher orang yang kedua yang hendak memberontak itu. Rawahu Muslim. Karena apa? Karena Islam tidak ingin adanya pemberontakan dan kekacauan. Seperti itu. Di sini banyak faedah yang bisa kita ambil ikhwan fillah rahimakumullah. Di antaranya adalah istihbabu jam'il ummah li ikhbariha bima yahummuha fi dunyaha wa akhiratiha. Dianjurkan kita mengumpulkan umat, mengumpulkan masyarakat untuk memberitahukan masalah-masalah yang penting bagi mereka dalam urusan dunia dan akhirat. Kemudian di antara kandungan hadis ini al-anbiya'u war rusulu salawatullahi alaihim wasalamuhu bahwasanya para nabi dan rasul semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada mereka selalu menunjukkan umatnya kepada kebaikan dan memperingatkan mereka daripada keburukan. Demikian pula kita ya Bila pula kita warasatul anbiya, para penerus nabi harus berlaku begitu. Menerangkan kepada umat tentang bahaya kejahatan dan bahaya kedoliman. Kemudian di antara kandungan hadis ini, hadis ini adalah merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam ilmu nubuwah, dalil akan kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Dari mana kira-kira? Dari mana Allah desain? Rasulullah mengetahui kejadian yang akan terjadi sepeninggal beliau dan ini dengan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al wa'ib. Tapi Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa umat ini tambah lama bukan tambah baik, tambah lama tambah buruk. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarun minhu. Tidak akan datang suatu masa melainkan yang setelahnya itu lebih jelek daripadanya. Jadi tambah lama bukan tambah baik. Jadi dulu baik, tambah kurang kebaikannya, kurang kebaikannya, tambah buruk terus seperti itu. Namun kita masih berbesar hati dengan berita-berita akan munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Yang mana itu diakui oleh ahli sunnah wal jamaah berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian di antara kandungan hadis ini Hendaklah seorang mukmin tetap berpegang kepada agamanya yang masih murni dan tidak ikut-ikutan dalam fitnah. serta tidak terbawa oleh fitnah yang merusak, yang rusak lagi merusak. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula akhlak yang terpuji dan berpegang kepada tauhid menyelamatkan seorang hamba dari keburukan fitnah dari kejahatan fitnah ya iman kepada Allah iman kepada hari akhir berbuat baik kepada manusia itu menyelamatkan kita dari fitnah kemudian juga di antara kandungan hadis ini pula wajib taat kepada pemimpin dan setia dengan bayat, Setia dengan bayat. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula wajib memerangi kelompok yang membuat makar yang berusaha memberontak penguasa. Karena mereka merusak persatuan kaum muslimin. Jadi supaya enggak kacau ya. Jadi dalam Islam kalau ada penguasa yang resmi, penguasa ya. Kemudian ada yang memberontak, maka yang memberontak itu, yang makar itu yang diperangi. Yang makar yang diperangi. Memang banyak hadis menyatakan kalau penguasa sudah kafir itu boleh memberontak. Sudah kafir ya, sudah enggak sholat. Tapi ada syaratnya lagi al-istita'ah mampu. Mampu. Sudah mampu ya, sudah seimbang. Kira-kira nanti bisa menghilangkan kemungkaran dan tidak menimbulkan kemungkaran lebih besar maka boleh. Tapi kalau belum mampu yang mana justru menimbulkan kemungkaran lebih besar maka dilarang. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini Allah memberikan resep orang sukses. Kapan orang itu sukses? Kemarin saya di Cilacap di Ma'had Ali Imam Syafi'i setelah ujian ada yang tanya, Ustaz, setelah ujian ini ada yang gagal dalam ujian, ada yang sukses. Yang gagal merasa putus asa, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Maka jawabannya, kita perlu mengetahui dulu definisi sukses itu apa. Kapan seorang dikatakan sukses? Apakah lulus ujian ataukah gagal ujian di sekolahan atau di di kampus? Apakah itu dikatakan sukses? Kalau kita kembali ke Quran, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan nanti hari kiamat diberikan balasannya secara penuh. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, berarti dia fakot pas berarti dia sukses. Berarti dia itu sukses. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan dia adalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Jadi orang itu dikatakan sukses kalau dia itu masuk surga, selamat dari neraka. Bukan lulus ujian di sekolahan, lulus ujian sekolahan itu itu yaitu urusan duniawi bukan urusan orang susah atau gagal apalah artinya orang yang nilainya bagus S1, S2, doktor macam-macam gelarnya tapi kalau ternyata dia masuk ke dalam neraka naudzubillah masih mending orang bodoh nggak ngerti apa-apa tapi taat kepada Allah dan matinya husnul khotimah masuk ke dalam surga tentu lebih baik lagi kalau dia pinter pinter, ilmunya banyak, bermanfaat, kemudian dia pun orang yang baik dan matinya husnul Fatimah masuk surga. Itulah sukses. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah ditanya, "Ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar rahah?" Wahai Imam, kapan seorang itu merasakan bahagia yang sejati? Bahagia yang sebenarnya. Kapan wahai Imam? Kapan sih kita bahagia? Kata beliau, inda awali qadamin yada'uha fil jannah. Ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di surga, itu baru bahagia sejati. Kalau kita belum masuk surga, belum sejati bahagia kita. Di dunia ini kadang kita nangis, kadang tertawa, kadang senyum, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kaya, kadang miskin, kadang sakit, kadang sembuh. Itulah dunia, berputar terus. Kalau kita kepingin senang terus dan tidak ada susah selama-lamanya, itu kalau kita sudah masuk ke dalam surga, baru senang terus khalidina fiha abada, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, kata Allah di dalam surat Al-Kahfi. tekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah. Di surga itu senang terus, tidak monoton. Terus senang, tidak kepingin pindah, mereka kerasan di dalamnya. Jadi itulah orang sukses. Jadi sukses kalau kita masuk ke dalam surga. Adapun ujian sekolahan itu biasa. Bukan berarti orang sukses. Ya cuman kita dianjurkan supaya belajar, supaya dapat nilai baik. Yang mana tujuannya supaya kita mengamalkan ilmu itu. Ada orang belajar ilmu tauhidnya dapat 10. Tauhidnya dapat 10. Tapi dalam prakteknya dia menyekutukan Allah. Masuk surga apa neraka orang ini? Ya masuk neraka. Tujuannya bukan nilaimu 10. Kamu mengamalkan tauhid apa enggak? Ada orang apa syaratnya tauhid, apa semuanya. Syarat tauhid berapa? Tujuh. Ada yang mengatakan delapan. Semuanya apa dia. Tapi prakteknya dia syirik. Ya percuma kamu hafal. Ada orang ketika ditanya syaratnya tauhid apa? Waduh saya nggak hafal. Nggak apa Tapi alhamdulillah saya nggak pernah syirik prakteknya. Cuma Allah yang bagus. berarti itu. Itulah sukses ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah karena kehidupan ini adalah ujian. Hidup ini ujian terus. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi ujian terus. Kenikmatan adalah ujian dan kesusahan adalah ujian. blue rival fitnah. Mulai kita lahir sampai kita mati ujian terus datang. Ujian terus datang. Kemudian ada yang tanya lagi, Ustaz, bagaimana sekarang kita liburan? Enaknya bagaimana waktu kita ketika liburan? Maka jawabannya orang mukmin itu nggak ada liburnya. Orang mukmin nggak ada libur, libur itu kan libur sekolahan. Orang mukmin nggak ada libur, dia terus beribadah kepada Allah. Walaupun sekolahannya libur, tapi keseharian orang mukmin ya sama tetap aja. Enggak ada jalan kalau sudah libur sudah kita santai aja. Sholatnya libur, ngasihnya libur, ini libur enggak ada. Orang mukmin terus beramal sampai kapan ya sampai mati amal terus. Baru dia mati, dia mendapatkan hadiah dari Allah berupa kematian dan dia merasakan apa yang dia kerjakan selama ini. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk.